Ustaz, mengapa orang bunuh diri masuk neraka? Bukankah kematian telah ditentukan Allah? Kenapa dia masuk neraka? Ya Ustaz, mengapa orang bunuh diri masuk neraka? Bukankah kematian telah ditentukan Allah? Nampaknya mau bunuh diri. Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti menulis kitab judulnya Al-Insan Bainal Musayyar wal Mukhayyar. Manusia antara dijalankan dan berjalan sendiri. Manusia antara dipilihkan dan memilih sendiri. Dulu ketika lahir menjadi orang Melayu, apakah Ustadz Mahir At-Tuwailibi memilih atau dipilihkan? Bapak jadi orang Jawa, memilih atau dipilihkan? dipilihkan maka kita tak boleh ejek orang eh tak eh Cina tak boleh karena dia tidak pernah memilih dia dipilihkan tapi ada saatnya kita memilih malam ini mau datang ke pengajian memilih atau dipilihkan memilih, memilih. mau bunuh diri ada pisau silet memilih atau dipilihkan mulai ragu kan <laughs> ketika Buya Hamka baca bukunya tasawuf modern baca itu tulisan bui Hamka di saat dia betul-betul down dalam penjara naik tapak sepatu ke atas mejanya hei Hamka kau pengkhianat bangsa nampaknya pisau silet di dinding penjara apa kata setan Hamka ambil pisau silet itu potong urat nadimu tak ada gunanya kau hidup Kau di Maninjau Sumatera Barat diangkat sebagai datuk nenek mama orang Minangkabau. Dan sekarang engkau bergelar doktor dari Al-Azhar honoris causa. Sekarang kau dituduh sebagai pengkhianat, mau menjual negara ke Malaysia. Bunuh saja dirimu. Tapi dia lawan dengan iman Ada saatnya kita memilih Kenapa dia masuk neraka? Karena dia memilih ikut ajakan setan maka kita selalu membaca ayat-ayat ayat kursi doa-doa supaya jangan sampai setan berbisik bunuh ke diri kau bunuh diri kau bunuh bunuh bunuh di kantor ditekan atasan di jalan ditangkap polisi di rumah ditekan bini stres menengok baygon macam coca-cola akhirnya bunuh diri neraka jahanam makanya kau mesti banyak-banyak solat wasta'inu bis sabri wassalah sekarang saya Mau minum dari botol pakai tangan kiri Atau dari teban kanan dengan gelas Memilih atau dipilihkan? Memilih, Memilih. Allah kasih saya kuasa Sama Basar Kalam Kudrat iradat gunakan sama gunakan basar gunakan kalam gunakan kudrat gunakan iradat pakai tangan kanan ucapkan bismillah minum bismillahirrahmanirrahim